Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Al-mawdi'ul awal Tempat yang pertama Dari sirah nabawiyah Qissatu nuzulil wahyi Kisah turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam wa dan disebutkan dalam kisah tersebut anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha bahwasanya ayat pertama yang Allah mengangkat beliau sebagai rasul dengan itu ialah yang di Al-Muddathir ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir ila qawlihi wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan sampai kepada ayat Allah Subhanahu wa taala wa li rabbika fasbir dan sabarlah untuk Rabbmu. Faida fahimta. Maka apabila kamu telah memahami annahum yaf'aluna asya'a kathirah. bahwasanya mereka kaum musyrikin Quraisy kala itu mereka ini telah melakukan banyak perkara ya'rifuna annaha minadh-dhulmi wal 'udwan. Banyak perkara yang mereka sendiri mengetahui, mengakui itu merupakan tindakan kezaliman dan semena-mena permusuhan. Mithlu zina seperti perbuatan zina. Wa arafta aidan annahu yaf'aluna syai'an min al-ibadah. Dan engkau juga tahu bahwasanya mereka orang-orang musyrikin Quraisy kala itu mereka melakukan sesuatu amalan dari perkara ibadah yataqarrabuna biha ila Allah yang dengan itu mereka bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mithlul hajj wal umrah was sadaqah 'alal masakin wal ihsan ilaihim wa ghairi dzalik. Di antara ibadah yang mereka kerjakan seperti haji. Dulu mereka berhaji, mereka berumrah, bersedekah untuk fakir miskin, berbuat baik kepada mereka, wa ghairi dzalik. Dan yang selain itu, mereka juga beribadah kepada Allah dengan amal-amal tadi wa ajalluha indahum syirik. Namun dari semua amal-amal yang mereka niatkan untuk takarub kepada Allah itu, amal yang paling agung menurut mereka adalah kesyirikan. Yang kita istilahkan dengan kesyirikan. Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum. Kesyirikan inilah perkara yang paling agung, yang paling besar yang mereka bertakarrub kepada Allah dengannya perkara kesyirikan kama dzakarallahu anhum annahum qalu sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka mereka menyatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa tidaklah kami menyembah berhala-berhala tadi atau selain Allah tadi kecuali supaya mereka mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya ibadah kepada mereka dengan niat takarub dekat kepada Allah wa yaqulun dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah bahwasanya mereka mereka ini yang kami sembah selain Allah ini sebagai pemberi syafaat kami perantara kami wasilah kami di sisi Allah azza wajalla Wa qala ta'ala dan Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun." Sesungguhnya mereka kaum musyrikin Quraisy kala itu mereka menjadikan para syayatin, para setan-setan sebagai wali-wali dari selain Allah dan mereka mengira, mereka menyangka mereka mendapatkan hidayah taufik dengan amal tersebut. Faawwalu awwalu ma bihi al-inzaru Maka yang pertama kali Allah perintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam ialah al-inzaru anhu. Memberikan peringatan tentang kesyirikan. Qabla al-inzari 'anil zina was-sariqati wa ghairihi wa ghairihima. Sebelum memberi peringatan tentang bahaya zina, bahaya mencuri dan yang lain-lainnya wa arafta anna minhum man ta'allaqa al asnam dan kamu juga telah tahu di antara kaum musyrikin itu ada yang menggantungkan dirinya kepada patung-patung ibadah kepada berhala wa minhum man ta'allaqa 'ala al malaikah di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat wa 'ala al anbi wa 'ala al awliya'i min bani adam dan juga mereka menyembah menggantungkan diri mereka kepada para wali-wali dari Bani Adam. Wayakulun dan mereka semuanya mengatakan ketika ibadah kepada patung tadi, berhala tadi, malaikat tadi, wali tadi, manuridu minhum ila syafa'atahum. Kami tidak menghendaki dari orang-orang ini melainkan syafaat mereka. Mereka sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka sebagai wasilah saja, perantara saja. Kata beliau walam wa ma'aha wa ma'ahada dan disertai atau padahal dari semua keterangan-keterangan di atas bada abil inzari anhu. Beliau memulai dakwahnya dengan memberi peringatan dari kesyirikan-kesyirikan. Fi awali ayatin Allahu biha. Pada ayat pertama yang Allah Tunjuk beliau sebagai Rasul dengan ayat tadi. Yang di Al-Muddath tadi. Kata beliau, فَإِذَا أَحْكَمْتَ هَذِهِ fa ya Bushra. Kalau engkau sudah mengetahui dengan pasti masalah ini, ya Bushra. Alangkah gembiranya kamu dengan ilmu ini. Khususan idza arafta terlebih lagi ketika kamu mengetahui annama ba'daha a'zam bahwasanya apa yang setelahnya lebih agung minas salawatil khams dari salat salat lima waktu walam tufrad illa fi lailatil isra dan yang namanya salat lima waktu belum disyariatkan belum difardukan kecuali pada malam Isra sanata ashrin tahun 10 hijriyah. ba'da hisar syib wa mauti Abi Talib setelah peristiwa Hisar syib peristiwa orang-orang Quraisy apa namanya eh, mengasingkan Rasul dan yang bersama dengan beliau di sebuah tempat namanya syib masa pengasingan diisolasi gitu ya dan setelah kematian Abu Talib wa ba'da hijratil Habasyah bi sanatain bahkan setelah hijrah ke Habasyah dua tahun setelahnya selama waktu baru difardukan kala itu. Faidah arafta maka apabila kamu telah mengetahui anatilkal umur umural kathira bahwasanya perkara-perkara yang banyak tadi wal adawatal balighah dan permusuhan-permusuhan yang begitu sangat tadi kullu dzalika 'inda hadhihi al mas'alah qabla fardhis salah semua itu terkait dengan masalah ini. Terkait dengan masalah ini, masalah tauhid dan memperingatkan bahaya syirik qabla fardhis shalah Itu semuanya sebelum difardukannya salat. Rajauta an ta'rifal mas'alah. Rajautu an ta'rifal mas'alah. Maka saya berharap engkau mengetahui masalah ini. Titik. masyaAllah. Ya. Untuk memahami al-mawdi'ul awal tempat pertama dari sirah nabawiyah yang disebutkan muallif rahimahullahu taala yang membuahkan hasil. Dengan peristiwa ini kita akan mengetahui bahwasanya hakikat agama para anbiya wal mursalin adalah tauhidullah la syarikalah. Bertauhid mengesahkan Allah dalam perkara ibadah dan tanpa syirik mereka semua memulai dakwahnya dengan tauhid tanpa syirik. Dan kamu tahu letak kesyirikan kaum musyrikin. Kita harus menyebutkan beberapa mukaddimah-mukaddimah yang disebutkan muallif di sini rahimahullahu taala. Hadzal mawdi lahu muqaddimat. Tempat pertama ini memiliki beberapa prolog, mukaddimah-mukaddimah masalah yang dari situ barakallahu fikum akan membuahkan samarah hasilnya. Mukadimah yang pertama ya ikhwan. Mukadimah yang pertama yang diinginkan di sini oleh Malik rahimahullah terkait dengan masalah kisah turunnya wahyu. Mukadimah yang pertama ialah bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy mereka dahulu melakukan tindakan-tindakan maksiat besar seperti zina, berbuat keboliman-keboliman, permusuhan-permusuhan, riba, dan dosa besar-dosa besar yang lain. Ini yang pertama. Ini sudah per, menjadi perkara yang masyhur di kalangan mereka kala itu. Musyrikin Quraisy kala itu biasa dengan tindakan-tindakan semacam ini. Hukum rimba berlaku. Yang kuat menerkam yang lemah. Kezaliman, permusuhan, pencurian, penjarahan, perzinaan dan segala macamnya. Bahkan di, di, di masa jahiliyah terdapat sekian banyak praktek-praktek perzinaan dibungkus dengan kata-kata nikah, tapi nikah yang tidak syar'i. Satu. Ini mukadimah pertama. Orang-orang musyrikin mereka jatuh dalam berbagai macam kemaksiatan besar, dosa-dosa besar. Satu. Mukadimah yang kedua. Mukadimah yang kedua ialah bahwasanya kaum musyrikin kaum musyrikin pada masa lalu barakallahu fikum mereka juga masih melakukan amal-amal ibadah sesuai dengan bimbingan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sesuai dengan milat Ibrahim mereka ibadah ya. mereka berhaji mereka juga umroh mereka juga membebaskan budak mereka juga bersodakoh kepada fakir miskin mereka juga berbuat baik kepada fakir miskin ibadah ya. mereka juga ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Masih ada pada mereka baqaya min dini Ibrahim, sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim. Ini yang kedua. Kemudian yang yang ketiga. Mukadimah yang ketiga barakallahu fikum. Kenyataan Kenyataan bahwasanya ibadah sholat lima waktu ibadah sholat lima waktu secara khusus itu belum difardukan kecuali pada tahun 10 Hijriah setelah sekian banyak peristiwa-peristiwa tindakan kaum musyrikin yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam tindakan kaum musyrikin yang menganiaya para sahabat sampai mengisolir Rasul dan keluarganya permusuhan begitu sangat permusuhan yang begitu dahsyat setelah kaum muslimin berhijrah ke Habasyah dua tahun setelah peristiwa hijrah ke Habasyah dari Mekah menuju ke Ethiopia Habasyah dari negeri yang menakutkan menuju negeri yang aman dua-duanya negeri kafir Baik. Ini pokoknya yang, yang yang berikutnya. Ibadah sholat baru difardukan setelah tahun 10 Hijriah. Pokoknya yang keempat, Mukaddimah yang keempat barakallahu fikum ialah bahwasanya kaum musyrikin mereka itu beragam bentuk kesyirikannya. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah orang-orang soleh, para wali. Bahkan ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon, menyembah batu keramat dan segala macamnya. Ini yang disebutkan sama Alif. Dan itu disebutkan oleh beliau juga dalam Qaidul Arba' risalah empat kaidah terkait dengan bab tauhid. Dan kenyataan barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan mereka semua justru menyamakan hukum mereka semua yang menyembah malaikat, yang menyembah matahari dan bulan, yang menyembah bintang, yang menyembah pohon keramat, yang menyembah batu-batu keramat, yang menyembah orang soleh, yang menyembah macam-macam. Semua dihukumi sama, musyrikin. Ayib. Ini adalah mukaddimah-mukaddimah. Tayyib kenyataannya ya Allah yang kali pertama beliau dakwahkan, yang kali pertama Allah perintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan kepada kaumnya ialah memberi peringatan dari bahaya syirik. Menjelaskan tauhid ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang benar dan memberantas kesyirikan dengan turunnya ayat ini. Turunnya wahyu yang dengan itu beliau diangkat sebagai rasul. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر إلى آخر ayat yang kali pertama diperintahkan ialah mendakwakan tauhid beribadah hanya kepada Allah semata mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata dan memberantas kesyirikan Tayyib ini beberapa mukaddimah yang ada. Dari sini ini samara pertama. Dari sini barakallahu fikum kita bisa mengetahui hasil pertama. Hasil pertama ya kawan. Yang pertama kali didakwahkan oleh para anbiya wal mursalin. Yang pertama kali didakwahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauhid tambah syirik. Tauhid tanpa syirik. Mengedepankan bab tauhid memberantas yang namanya kesyirikan. Rasul tidak memulai dengan pembahasan anti zina atau anti korupsi atau anti maksiat-maksiat yang lain. Padahal pada waktu itu musyrikin juga terbiasa melaksanakan perkara-perkara kemaksiatan. Zina banyak. Hukum rimba banyak. Kezaliman banyak. Pencurian banyak. Semuanya banyak. Rasul tidak memulai dengan peringatan dari bahaya zina. Peringatan dari bahaya mencuri. Peringatan dari bahaya kezaliman. Tidak. Yang kali pertama beliau dakwakan adalah anti syirik. Paham ya, Pak? Dalam keadaan di tengah-tengah musyrikin kala itu. Mereka ada ibadah kepada Allah. Ya haji, ya umrah, ya uh, sodako, bantu fakir miskin, bebaskan budak, dan yang lain-lainnya. Tetapi yang kali pertama beliau dakwahkan tauhid. Mengajak umat manusia kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah semata. Paham ya? Yang didakwakan pertama kali bukan terkait dengan haji. Bukan terkait dengan umroh. Bukan terkait dengan nafkah, infak fakir miskin. Bukan terkait dengan masalah membebaskan budak. Tapi fokus dakwanya Rasul pertama kali mendakwakan masalah tauhid. Bukan berarti mengesampingkan poin tadi yang dibahas sekarang pertama kalinya itu tauhid. Paham ya, ikhwan? Tauhid. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah kewajiban sholat Itu baru difardukan tahun 10 Hijriah Setelah sekian banyak peristiwa Peristiwa, kejadian-kejadian permusuhan yang begitu dahsyat dari kaum musyrikin terhadap Rasulullah SAW. Ini membuahkan buah berikutnya. Hasil berikutnya. Yaitu. Orang-orang musyrikin Quraisy kala itu. Mereka tidaklah memusuhi Rasulullah SAW. Tidaklah menyakiti para sahabat, menganiaya para sahabat, mengisolir Rasul dengan keluarganya, itu bukan karena beliau mengajarkan sholat. Bukan karena beliau itu mengajarkan akhlakiyah yang mulia. Marahnya bukan karena itu. Bukan karena sholat lima waktu. Tapi mereka benci, mereka memusuhi mereka menganiaya, mereka menghinakan dan segala macamnya, itu dikarenakan Rasul mendakwakan, mendakwakan tauhid dan memberantas kesyirikan. Bukan karena mendakwakan semata-mata sholat. Lah, sholat belum didakwahkan kala itu, baru diwajibkan dengan tahun 10 Hijriah. Ini menunjukkan ya ikhwan kesimpulan yang sangat penting Ternyata inti dakwah para anbiya wal mursalin adalah dakwah tauhid, mendakwakan ketauhidan barakallahu fikum dan memberantas yang namanya kesyirikan. Karena inilah terjadinya permusuhan kaum musyrikin. Karena inilah terjadinya tindakan aniaya semena-mena mereka kepada Rasul dan para sahabatnya. Karena ini. Maka kita mengambil kesimpulan berarti agama para anbiya wal mursalin tauhid tanpa syirik. Itulah makna la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan ibadahlah kepada Allah semata dan ha Tinggalkan tauhid-tauhid itu. Ibadah kepada Allah tinggalkan tauhid sama dengan la ilaha illallah. Itulah yang namanya tauhidul uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam perkara ibadah kepada Allah Azza wajalla Mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah dengan tanpa syirik sama sekali. Inilah hakikat agamanya para anbiya wal mursalin. Dinut tauhid itulah millatu Ibrahim milahnya Allah Ibrahim alaihissalatu dan milahnya semua anbiya wal mursalin agama tauhid paham ya ini ya ini intinya sementara yang lain adalah cabang daripadanya masalah sholat masalah haji masalah umroh masalah sodako infak zakat dan segala macam cabang daripada ini ini intinya dan inilah sumber terjadinya permusuhan, pergolakan antara para anbiya wal mursalin dengan kaum musyrikin. Barakallah. Apakah musyrikinya komplain karena Rasul mengajarkan silaturahmi? Jawabannya, tidak ada yang komplain. Apakah mereka komplain ketika Rasul mengajarkan kepada mereka membantu fakir miskin? Tidak ada yang komplain. Apakah mereka marah ketika Rasul mengajarkan kepada mereka yang namanya kejujuran, menjaga kehormatan diri? Tidak ada yang marah. Bahkan apakah mereka kemudian mem memusuhi Rasul dengan dahsyat ketika Rasul mengajarkan kepada mereka lima waktu, Soal lima waktu? Jawabannya, tidak. Masalah haji, tidak. Masalah umroh, Enggak. Bahkan mereka juga haji, mereka juga umroh. Lantas mereka marah karena apa? Memusuhi karena apa? Dikarenakan Rasul mendakwahkan tauhidullah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah dan tidak berbuat syirik barakallahu Mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Hada mafhum. Ini sudah poin pertama mukaddimah-mukaddimah lengkap dengan samarahnya. Dari sini kita mengetahui hakikat agama para nabi dan para rasul. Barakallahu Apakah dibenarkan dalam perkara dakwah barakallahu fikum memulai dakwah dengan pembahasan salat? Jawaban fokus hanya terkait dengan masalah salat. Jawaban lupa dengan perkara akidah wa tauhid. Jawab. kok Jawabannya salah. Bukan itu dakwahnya para anbiya wal mursalin. Itu dakwahnya firqah tabligh. Hah? Jamaah, jamaah, jamaah, jamaah, jamaah, jamaah, jamaah, jamaah. Ya, bagus jamaah itu. Tapi yang dibahas sekarang adalah yang kali pertama kamu dakwahkan itu bukan jamaah, tapi tauhid. Paham ya, Ya kok diam. Hmm. Apakah dibenarkan para fikum dalam perkara dakwah ini memulai dakwah dengan hakimiyah? Tahu hakimiyah? Terkait dengan masalah pelaksanaan syariat Islam, hakimiyah, hukum milik Allah, hukum Islam, hukum syariat, undang-undang Islam dan segala macamnya. Jawaban? Benar atau salah? Jawabannya salah, nggak dibenarkan. Benar, kita meyakini hukum itu milik Allah Azza wa Jal. Yang benar hukum syariat. Yang kita bahas sekarang adalah yang pertama kali didakwahkan adalah tauhid anti syirik, bukan masalah kekuasaan, bukan masalah parlemen. Barakallahu fikum. Kalau dakwah kepada parlemen, pada kekuasaan itu dakwanya harokiyin, hizbiyin, dari kalangan Ikhwanul Muslimin, Sururiyin, Hizbut Tahrir dan semisalnya. Pendahulu mereka adalah kaum Khawarij. Salah. Bukan itu dakwahnya para anbiya wal mursalin. Dakwahnya para anbiya wal mursalin adalah tauhid anti syirik. Paham ya, kawan? Kok diem saja? Mudeng lagi. Nah, dari sini eh kawan, faedah terbesar dari kisah turunnya wahyu ini adalah kita menjadi tahu hakikat agamanya Rasulullah dan para nabi-nabi sebelumnya alaihi wassalatu wassalam. Hakikat agamanya adalah beribadah hanya kepada Allah saja dengan tanpa syirik padanya. Kok diem paham ya Pak? Paham ini? Ini poin pertama. Yang berikutnya. Mukadimah yang berikutnya yang disampaikan oleh muallif dalam kisah ini ya ikhwan terkait dengan masalah kesyirikan. Beliau menjelaskan kepada kita mukadimah pertama. Ini mengulangi sebelumnya sebagian. Kaum musyrikin mereka ibadahnya macam-macam. Ya ya. Ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang soleh, menyembah wali, matahari, bulan, pohon keramat, batu-batu keramat, dan yang lain-lainnya. Dari selain Allah Azza wa Jalla. Ya Pak ya? Mereka tidak hanya menyembah batu, tidak hanya menyembah berhala. Tapi juga menyembah yang selain itu tadi. Dari yang disebutkan para fikum. Taib dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam barakallahu fikum tidak membedakan mereka. Beliau diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk memerangi mereka semuanya tanpa membeda-bedakan mereka. Sampai tegaknya kalimat Allah yang namanya tauhid. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Perangi mereka Perangi mereka semuanya. Yang nyembah matahari, yang nyembah bulan, yang nyembah berhala, batu, keramat, pohon keramat, kuburan wali, kuburan nabi, malaikat, dan yang lainnya. Perangi mereka semua. Hingga tidak ada fitnah. Tidak ada syirik ya di buka bumi ini. Sehingga agama semuanya milik Allah Azza wa Jal. Tauhid hanya untuk Allah Azza wa Jal semata. Ini mukadimah pertama. Mahum? Semua dikatakan syirik, dikatakan musyrik walaupun beragam ibadahnya. Mukadimah kedua. Disebutkan di sini barakallahu fikum hakikat kesyirikannya kaum musyrikin. Yaitu mereka menjadikan makhluk tadi sebagai wasilah, sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. dengan dua tujuan. Yang pertama ialah untuk takarub kepada Allah. Dijadikan sebagai wasilah perantara untuk takarub kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah mengabadikan alasan mereka tadi. Sesungguhnya kami tidaklah beribadah kepada mereka-mereka itu melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya takarub niatan pertama. Niatan yang kedua ialah untuk dapat syafaatnya mereka. Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Haulai syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Saya mau tanya, apakah kaum musyrikin kala itu Ketika mereka menyembah berhala, yakin berhala itu yang menciptakan mereka? Jawabannya, enggak. Batu keramat, pohon keramat, enggak. Para nabi, orang soleh, para malaikat, enggak. Bulan, matahari, enggak. Mereka semua tidak meyakini itu semua sebagai pencipta mereka. Tidak meyakini sebagai pengatur urusan mereka. Tidak. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Jawabannya, Allah. Siapa yang memberi kamu rezeki? Jawabannya, Allah. Siapa yang mengatur urusan kamu? Jawabannya, Allah. Lah ngapain kamu ibadah kepada mereka? Jawabannya, sebagai perantara, wasilah dalam beribadah kepada Allah supaya mendekatkan kami kepada Allah dan supaya dapat syafaat mereka di sisi Allah. Inilah letak kesyirikan mereka. Allah menegaskan dalam firman-Nya yang dibawakan sama Alif Al-A'raf 30, "Innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun." Mereka menjadikan para setan sebagai wali-wali mereka selain Allah. Mereka menjadikan setan sebagai sembahan-sembahan mereka selain Allah. Dan justru mereka menganggap, mereka merasa, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan setan itu yang mereka sembah. Barakallahu Ini letak kesyirikan mereka. Jadi yang namanya syirik ya ikhwan, dari sini sama rohnya buah yang bisa kita ambil dari peristiwa tadi kita menjadi tahu agamanya kaum musyrikin dan hakikat kesyirikan mereka. Hakikat kesyirikan mereka ialah ialah ittikhadul makhluqin wasaita bainahum wa bainallahi ta'ala fil ibadah menjadikan makhluk sebagai perantara antara mereka dan Allah dalam perkara ibadah. Orang sekarang mengatakan wasilah mawon, Pak. Nah, bahasa kata-kata wasilah. mengwasilah mawon. Terjemahannya perantara mawon, Pak. Kalau kita langsung kepada Allah itu gak tembus. Kita itu kan orang yang banyak dosanya. Orang yang banyak kemungkarannya. Kita tuh orang yang berlumuran dosa. Gak tembus kalau langsung kepada Allah. Lah kalau yang wali-wali ini kan orang yang suci, orang yang soleh, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla kita jadikan sebagai wasilah mawon Pak. Wasilah dalam doa kita kepada Allah, wasilah dalam ibadah kita kepada Allah supaya mereka wali-wali tadi mendekatkan kami kepada Allah dan supaya dapat syafaat wali-wali tadi. Ngoten mawon, Pak. Kita mengatakan yaitu syiriknya kaum musyrikin pada zaman dahulu kala. Itulah hakikat kesyirikan orang-orang musyrik yang diperangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Musyrikin jenengan itu. Lah jangan bilang saya musyrik. Saya bukan orang musyrik. Saya bukan musyrik, saya muslim. Nah itu. Kita kan tidak meyakini mereka sebagai pencipta kami. Syirik itu, katanya orang sekarang, syirik itu kalau kami meyakini berhala-berhala itu sebagai pencipta kami. Syirik itu kalau kami meyakini yang dikubur-kubur ini penciptanya kami. Syirik, kami nggak meyakini seperti itu. Kami meyakini Allah pencipta kami. Mereka sebagai wasilah saja. Jawabannya, oh doai. Ya sama. Orang-orang musyrikin zaman dahulu pun juga demikian keyakinannya. Tidak meyakini berhala mereka sebagai pencipta. Tidak meyakini orang-orang soleh yang mereka sebut sebagai pencipta. Tidak. Mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda fasayakulun Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya yang menciptakan adalah Allah. Paham ya kawan? Nuding ini. Orang sekarang mengatakan tuh, syirik itu kalau nyembah berhala, nyembah patung kayak orang-orang musyrikin dulu. Itu nyembah patung, nyembah berhala, ada hubal, ada uzza, ada manat, ada yang lain-lainnya. Itu musyrik. Kami nggak nyembah patung. Kami nggak nyembah patung. Kami itu hanya menjadikan orang soleh sebagai perantara dalam kali ini ibadah, bukan patung. Apa jawabannya, Ikhwan? Jawabannya, iya sama saja. Orang-orang zaman dahulu, musyrikin, Quraisy pada masa lalu, tidak hanya menyembah patung. Mereka menyembah patung, iya. Tapi mereka juga menyembah pohon keramat kayak sampean nyembah batu keramat kayak jenengan, nyembah kuburnya orang-orang soleh kayak sampean, bahkan para nabi, bahkan para malaikat kayak sampean. Sama. Siapa bilang mereka hanya menyembah batu-batu, menyembah eh, patung-patung? Uh, Mereka beragam sesembahan-sesembahannya. Ada nabi, ada malaikat, ada ini. Sama kayak jenengan ini. Paham ya, Irwan? Dari sini kita bisa memahami letak dan hakikat kesyirikan yang merupakan hakikat agamanya kaum musyrikin. Kesyirikan yang merupakan ibadah mereka yang paling agung. Ibadah syirik namanya ya, Pak. Barakallahu fikum. Jelas apa itu kesyirikan? Jelas apa agamanya kaum musyrikin? Jelas kenapa mereka dikatakan musyrik? Itu kok diem. Jawabannya jelas? Jelas. Apakah syirik dikarenakan mereka meyakini berhalanya sebagai pencipta? Tidak. Apakah dikatakan syirik dikarenakan mereka meyakini uh, sesembahan mereka sebagai pengatur alam? Tidak semacam itu keyakinan mereka. Mereka dikatakan syirik, dikatakan musyrik, diperangi Rasul SAW ketika mereka menjadikan menjadikan makhluk sebagai perantara dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan niat takarub dan dapat syafaat. Barakallahu fikum. Inilah faedah penting dari sirah nabawiyah terkait dengan taksil dan tahdir. Taksil kita cari tahu prinsip agama Nabi dan Rasul yang sesungguhnya agama tauhid tauhidul ubudiyah kita ilmui kita amalkan kita dakwahkan kita jadi tahu yang namanya tahdir mewaspadai etiologi kemusyrikan orang-orang musyrik yaitu syirik dalam perkara ibadah dalam bentuk menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hadza apakah permusuhan yang terjadi antara rasul dan umatnya itu gara-gara salat jawabannya ndak jamaah tabligh bukan gara-gara salat salat aja baru difardukan tahun ke-10 Hijriah sudah ribut sebelumnya ada hisar Syib, ada hijrah Habasyah dan sikapnya peristiwa-peristiwa yang lain yang menunjukkan permusuhan mereka begitu dahsyat kepada Rasulullah. Baru ada yang namanya sholat berarti ributnya itu bukan gara-gara sholat. Hmm? Ributnya bukan gara-gara haji, bukan gara-gara umrah, bukan gara-gara zakat, bukan gara-gara na'a infak dan sedekah. Enggak ribut. Mereka sendiri musyrikin juga melaku melakukan Paham ya, Pak? Dia kok diam? Hah? Belum mengatakan tu an ta'rifal mas'alah. Saya berharap kalian sudah mengerti masalah ini. Barakallahu fikum. Ngerti enggak? Nah, ah. ngerti ya? Sudah, kita bikin kesimpulan dari semua peristiwa tentang turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW yang beliau diutus Rasul dengannya. Yang pertama ya ikhwan bahwasanya daya inti inti daripada agama para anbiya wal mursalin adalah tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah kepadanya dan tanpa sekutu baginya dengan tanpa kesyirikan. Yang kedua barakallahu fikum adalah bahwasanya yang pertama kali didakwahkan oleh para anbiya wal mursalin adalah tauhid tanpa syirik. Ini inti dakwah mereka ini adalah eh, ini agama mereka dan ini adalah inti dakwahnya para anbiya wal mursalin. Tidak memulai dengan yang lain-lainnya. Yang ketiga, sumber permusuhan. Al-khusumah, perseteruan antara para anbiya wal mursalin adalah prinsip ini. Ketika didakwakan tauhid uluhiyah yang benar dan diberantas yang, yang namanya kesyirikan, muncullah permusuhan di sini. Di sinilah letak percekcokan Rasul dengan umatnya. Permusuhan antara Rasul dengan umatnya. Dan inilah sebab terjadinya jihadun fi sabilillah. Ini ya ikhwan. Bukan urusan politik, bukan urusan uh, eh, uh, eh, hawa tahkim, undang-undang dan segala macam, bukan tapi urusan tauhid barakallahu fikum inilah hakikat agamanya para anbiya wal mursali. yang berikutnya adalah bahwasanya eh, hakikat kesyirikan hakikat kesyirikannya orang-orang musyrikin adalah menjadikan makhluk sebagai sesembahan sesembahan selain Allah azza wajalla menjadikan makhluk sebagai sembahan sesembahan selain ah menjadikan makhluk sebagai perantara sudah mulai ngelirik ya, lagi lagi menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah azza wajal apa tujuannya apa tujuannya untuk takarub mendekatkan diri kepada Allah dan yang kedua untuk mendapatkan syafaat mereka ini letak syiriknya Bukan karena meyakini pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam dan segala macam. Paham kan ya? Mafhum. Yang eh, kedua, eh, yang kelima ya ikhwan, tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan antara beribadah kepada nabi, orang soleh, malaikat dan ibadah kepada patung-patung, berhala-berhala, arca-arca dan semisal. Semuanya adalah kesyirikan yang diperangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita kita telah mengetahui hakikat agamanya kaum musyrikin. Hakikat agamanya kaum musyrikin wal kafirin. Syirik kepada Allah dalam perkara ibadah menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fiikum. Hadza Jelas. <clears throat> Nah, ini pelajaran diambil dari mana? Dari sejarah Nabi alaihi salatu pada cerita yang mana ya, Pak? Pada peristiwa turunnya wahyu. Wahyu yang mana ya, Pak? Wahyu di mana Rasul diangkat sebagai rasul karenanya. Yang pertama kali kan beliau dapat wahyu di Gua Hira mendapatkan wahyu pertama al-alaq ayat yang pertama sampai yang kelima sebagai tanda beliau diangkat sebagai seorang nabi. Nah gitu ya. Baru kemudian ada masa-masa fatrah, masa-masa kekosongan turunnya wahyu dan turun wahyu yang kedua yang sekarang ini yang di al sebagai tanda beliau diangkat sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Barakallahu fikum. Katakan dubbi abi iqra wa ursila bil mudathir. Rasul diangkat sebagai nabi dengan lima ayat pertama Iqra dan diangkat sebagai rasul dengan tujuh ayat pertama Al-Mudathir. Barakallahu fikum. Wadih, ya Masya Allah. Dari kisah ini diambillah uh, faedah-faedah penting tadi yang intinya adalah mengenali agama para ambiyah wal mursalin dan mengenali ideologinya orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Lanjut, apa ada yang mau tanyakan? Lanjut. Pak Diem. Jam satu ya, Pak. Lanjut. Al-mawdi'u tsani Tempat yang kedua, peristiwa kedua barakallahu fikum. <clears throat> Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum 'anil syirik wa ya'muruhum bi dhiddihi wa huwa tauhid. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam tatkala bangkit tampil memperingatkan mereka dari syirik dan memerintahkan mereka dengan lawannya syirik yaitu tauhid. Lam yakrahu dzalik. Semata-mata dakwah tauhid anti syirik kaum musyrikin tidak membenci Rasul. Atau bahasanya belum membenci Rasul. Wastahsanu bahkan mereka menganggap baik itu semua wa anfusahum bidukhuli fih dan maka mereka memiliki niatan terbetik di hati mereka untuk masuk Islam. Awalnya tidak ada reaksi, tidak ada respon, tidak ada gejolak. Bagus. Ini sebagian besar mereka. Tapi kalau tokoh-tokoh mereka langsung respon ha, mengatakan aj'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab apakah Muhammad ini menjadikan sembahan yang banyak hanya satu saja ini perkara yang aji perkara yang aneh kata mereka itu tokoh-tokohnya tapi kalau umumnya mereka bagus nggak ada masalah ha? tauhid bagus tambah syirik boleh Mengapa baik belum sampai tingkatan memusuhi dan membenci Bahkan sebagian mereka tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Seperti Abu Talib pamannya Rasul itu sudah sangat yakin ke, eh, haknya agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Hampir, tapi nggak jadi. Kata beliau ila ansarraha bisabidinihim Sampai pada suatu tingkat di mana Rasulullah SAW serah terang-terangan bisa bidinihim mencela agama mereka, agama syiriknya mereka. Watajhili ulamaihim dan membodoh-bodohkan tokoh-tokoh ulama mereka. Dikatakan itu agama syirik, mereka adalah musyrikin begitu. Fahina izin maka ketika itulah syammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawah semenjak itulah mereka menyingsingkan lengan baju mereka bersungguh-sungguh bersemangat untuk memusuhi Rasul dan para sahabat naik hitam Wah, gitu. agama kami dicela ulama kami dicela Waqalu mereka mengatakan safaha ahlamana wa abadinana wasyatama alihatana. Oh, dia telah membodoh-bodohkan orang-orang pandai kami. Dia telah mencaci maki agama kami. Dia telah menghinakan mencaci maki sembahan-sembahan kami. Baru murub hewan. Eh, langsung terbakar amarah mereka. Belum mengingatkan ya, wa maklumun dan perkara yang telah maklum أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين perkara yang maklum bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci maki Nabi Allah Isa yang mereka sembah tidak pernah pula mencela ibunya Nabi Isa Maryam yang mereka sembah Bunda Maria yang mereka sembah Rasul juga tidak mencela para malaikat yang mereka sembah atau orang soleh yang mereka sembah. lah Lakin lamma dzakara annahum la yud'aun wa la yanfa'un wa la yadurrun ja'ala dzalika syatma. Namun ketika Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sembahan-sembahan mereka itu tidak mungkin didoai, tidak bisa membawa kemanfaatan, tidak bisa menolak kemudaratan, Mereka anggap itu sebagai celaan. Jadi jangan kamu bayangkan Rasul mencaci maki menghabisi sembah mereka. Tidak. Beliau mengatakan itu makhluk yang lemah nggak mungkin diminta, makhluk yang lemah nggak mungkin didoai, nggak mungkin memberikan kemanfaatan, nggak mungkin menolak kemudaratan. Marah mereka. Berarti kalau begitu maka dia telah mencaci maki semahan-semahan kami. Muncul permusuhan-permusuhan yang ada. Faidah arafta Apabila kamu mengetahui ini semuanya, yang ini nggak perlu saya bawakan pokok dimah nggak usah ya, jelas gamblang ya, ya. Ini semuanya sangat gamblang dari beliau. Faida arafta hadza kalau kamu mengetahui peristiwa ini. Arafta maka kamu tahu sekarang. Ini buah daripada hasil ini, eh, hasil atau buah daripada peristiwa ini. Arafta kamu tahu sekarang annal insana la yastaqimu lahu islam bahwasanya seorang insan tidak istiqomah belum dinyatakan istiqomah keislamannya walau wahadallaha wa taraka syirik walaupun dia sudah mentauhidkan Allah dan sudah meninggalkan kesyirikan-kesyirikan illa bi'adawatil musyrikin belum istiqomah sampai dia terang-terangan memusuhi kaum musyrikin watasrih lahum bil adawati wal bagba dan secara terbuka terang-terangan menyatakan permusuhan dan kebencian kepada mereka ini yang namanya al baroah walaupun Anda sudah paham tauhid ibadah kepada Allah semata tanpa syirik anda paham apa itu kesyirikan? Anda tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Belum sempurna, belum istiqomah keislaman Anda sampai Anda terapkan prinsip al-wala wal bara. Walaknya kepada tauhid, baroknya kepada syirik. Walaknya kepada ahlu tauhid dan harus baroah berlepas diri, membenci, memusuhi kaum musyrikin. Ada al-wala wal bara. Itulah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena prinsip inilah barakallahu fikum terjadinya permusuhan permusuhan di kalangan kaum musyrikin terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang dan segala macamnya di zamannya beliau dalam sejarah Nabi barakallahu. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله Engkau tidak tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. engkau hmm. wahai Rasul tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka itu berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tak bakal mungkin nah sehingga prinsipnya muslimin prinsipnya muwahidin harus menunjukkan sikap bara'ah kalau dibahasakan dalam pembahasan syaratnya la ilaha illallah adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Dia harus menyatakan pengingkaran, kekufuran dengan segala sesuatu diibadai selain Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Belum istiqamah agamanya sampai ini. Paham ya? Harus menunjukkan barokah. Belum mengatakan sini. idza fahimta hadza fahman jayyida kalau engkau memahami ini semua dengan pemahaman yang jayid, pemahaman yang bagus. Arafta, maka kamu akan mengetahui sekarang. Anna kathiran minal ladhina yata'una din. Bahwasanya mayoritas orang-orang yang mengaku-ngaku mengerti agama. La ya'rifuna. Tidak memahami masalah ini. Tidak memahami masalah ini. Bukan semata-mata nggak paham justru mengusui prinsip ini. mengusui prinsip al-baro'ah ini. Dan itu banyak terjadi di kalangan orang-orang yang diulamakan dari kalangan ubatul kubur. Orang-orang diulamakan dari kalangan harakiyin, hizbiyin mereka kehilangan satu prinsip ini. Jangan heran kalau kamu pernah mendengar tokoh-tokoh yang ditokohkan oleh kaum muslimin yang menyatakan permusuhan kami dengan mereka bukan karena agama, permusuhan kami dengan mereka hanya urusan tanah. Siapa yang ngomong gini, Yang ngomong semacam ini adalah tokoh pergerakan yang bernama Yusuf Al-Qaradawi yang diadopsi oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin. Bukannya menunjukkan bara'ah permusuhan kepada orang-orang kafir kaum musyrikin. Justru mereka menunjukkan mualah loyalitas yang kuat dengan mereka. Mereka itu adalah saudara kita al-yahud dan nasara saudara kita semua mereka adalah umat yang beriman mereka semua saudara kita mereka semua adalah orang-orang yang mendapatkan kitab suci agamanya agama samawi itu yang dulu yang memunculkannya dari kalangan ikhwanul muslimin sekarang yang mengkampanyekannya dari kalangan tokoh-tokoh intelektual yang telah terjangkiti virus liberalisme. Sekarang dikenal dengan Nusantaraisme. Nih. Hmm, mereka begitu semangat untuk berloyalitas kepada orang-orang yang yang kufur, tapi bencinya pada kaum Muslimi. Ini mereka. Ini pula yang dikampanyekan oleh para dai, dai pluralisme. Nah, dengan pemahaman pluralismenya menyatakan semua agama adalah benar. Pluralisme itu, itu merupakan kepanjangan daripada liberalisme para keluarga. Tidak paham mereka. Padahal agama yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW di samping tauhid tanpa syirik harus terang-terangan menyatakan permusuhan terhadap kemusyrikan mereka, terang-terangan menyatakan permusuhan kepada orang-orang kafir, musyrikin. Para kewajiban. Ini tegas. Paham ya Pak? Ayat yang paling mudah untuk memahami sampai ayat ini yang disebutkan tadi di Al-Baqarah. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqalan lan bisamala. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka dialah yang betul-betul berpegangan dengan tali yang sangat kuat yang nggak mungkin terlepas. Tidak cukup iman kepada Allah, Gak cukup dengan tauhid. Gak cukup antum penuhi semua syarat-syarat la ilaha illallah. Ada ilmu, ada ikhlas, ada mahabbah, ada entiat, ada al-qabul dan yang lain-lainnya gak cukup. Gak cukup engkau melafalkan la ilaha illallah. Gak cukup engkau mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Tidak cukup engkau mendakwahkan, mengkampanyekan la ilaha illallah, dakwah tauhid. Sampai engkau betul-betul melengkapinya dengan al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengkufuri tauhid, mengingkari segala sesuatu yang diibadai selain Allah Azza wa Menegakkan prinsip al-bara'ah, al-wala' wal-bara'. Barakallahu fikum. Ini Wah, Satu sisi diajarkan oleh beliau para kalafikum agama, prinsip agamanya para ambiyah wal musalin Prinsip berlepas diri dari syirik, musyrikin, kufur dan orang-orang kafir, bid'ah dan bid'ah. Sisi yang lain antum bisa mengetahui realita yang ada ternyata banyak dari kalangan kaum muslimin bahkan tokoh-tokoh muslimin tidak memahami prinsip al-baro'ah ini Bahkan banyak dari mereka yang kemudian memusuhinya. Orang-orang yang menerapkan prinsip baroah dikatakan mutasyadid sama mereka. Ekstremis. Orang-orang yang menerapkan prinsip ini dikatakan radikalis. Orang-orang yang menerapkan prinsip ini diisukan sebagai seorang wahabi. Wahabisme. Wah. Dimusuhi, dibenci, disudutkan, diintimidasi, dikasih gelar-gelar yang lain yang membuat umat lari daripada mereka. Padahal menerapkan prinsipnya para nabi dan para rasul. Itu kenyataan yang ada para itu. Belum melanjutkan ya ikhwan. Wa illa famalladhi al muslimina 'ala sabr ala dhalikal azab wal asri wal darbi wal hijrati ilal habasha wa illa faman ladhi al muslimin apa yang memicu apa yang mem memotivasi kaum muslimin untuk bersabar ala dzalikal azab bersabar ketika dianiaya diazab oleh kaum muslimin Quraisy wal asr di uh, ditawan oleh mereka, wadharb dipukuli sama mereka dan mereka hijau ke Habasyah. Apa ya? Apakah semata-mata bertauhid? Apakah semata-mata mereka tidak syirik? La. Mereka semua dianiaya, disiksa, dipukul, ditawan, dipenjarakan, diusir dan segala macamnya itu dikarenakan mereka menyuarakan prinsip al-wala wal bara. Paham ya kan Ketika menjelaskan bahwasannya sesembahan-sembahan mereka ini makhluk yang lemah yang tidak punya kemampuan apa-apa yang tidak bisa menetapkan kemanfaatan menolak kemadaratan langsung reaksi ketika muncul prinsip al-barah langsung reaksi maka ini sebagai inti daripada agamanya para ambiya wal mursalid harus ada barokah ya. kalau sekarang ini jelas harus ada prinsip tahdir padanya harus ada prinsip rudud padanya Nah cukup dengan semata-mata anda mempelajari sunnah, meng mengkaji sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah. Anda tahu secara global yang namanya bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Sampai Anda terang-terangan menyatakan baro'ah berlepas diri dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sekte-sekte yang ada. Pemahaman-pemahaman yang ada. Ketika Anda membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka dengan hujah. Baru Anda dikatakan orang yang termasuk sunnah. Paham ya Pak? Belum melanjutkan ma'annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling rahmah. Orang yang paling rahmah, yang paling pengasih, yang paling penyayang dengan kaum muslimin, dengan masyarakatnya. Akhlaknya paling mulia ya, Allah. Tetapi tetap Rasul menyatakan sikap baru'ah kepada mereka. Rahmah pada tempatnya. Baru'ah pada tempatnya. Lau yajidu lahum rukhsatan la arkhasalahum. Sungguh kalau seandainya Rasulullah SAW mendapatkan mendapati untuk umatnya rukhsah keringanan dalam bab ini, yakin Rasul pasti akan memberikan rukhsah kepada mereka. Tapi nggak demikian. Kaifa waqad anzalallahu ta'ala bagaimana padahal Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya wa minan nasi may yaqulu amanna billah di antara umat manusia ada yang menyatakan amanna billah aku beriman kepada Allah fa idza udhiya fillah tapi ketika dia disiksa, diganggu, dianiaya di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia menjadikan fitnahnya manusia kayak adabnya Allah. Tidak tahan dengan fitnah meninggalkan yang namanya sunnah. Hmm, kata Rasul. Faida kanat hadhi fi man wafaqahum bilisane. Kalau ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang menyepakati kaum muslimin dengan lesannya, kami beriman kepada Allah. Tapi perbuatannya nggak sama, dikecam dengan semacam ini. Fakaifa bighairi dzalik? Maka bagaimana dengan yang selain itu? Intah. Ini sangat jelas dari beliau rahimahullahu taala melengkapi apa yang disebutkan pada pembahasannya pertama. Jadi setelah antum tahu hakikat agama para anbiya wal mursalin. Setelah kamu tahu hakikat kesyirikannya kaum musyrikin. Tidak cukup dengan semata-mata Anda bertauhid tanpa syirik. Tidak semata-mata Anda mengilmuinya, mengamalkannya, mendakwakannya. Tidak cukup semata-mata itu. Tapi ada satu prinsip lagi yang antum harus tampilkan kalau anda betul-betul sebagai seorang wahid yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu menampilkan prinsip al-baro'ah. Prinsip berlepas diri, menyatakan permusuhan kepada kesyirikan, musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin, barakallahu Walaupun dengan cara yang halus. Ada barokahnya Rahmah dengan barokah Kelembutan dengan barokah Tidak frontal, tidak anarkis. Menyebutkan sisi-sisi kemungkaran mereka. Barakallahu Ini prinsip yang ada. Dan ternyata barakallahu kepada kenyataannya banyak sekali orang-orang yang ngaku muslim, ngaku mukmin, ngaku muwahid, tetapi tidak pernah bisa melaksanakan prinsip al baroah ini. Terutama di zaman sekarang terlalu banyak al-mukhadzilun, al-mumayyi'un, ahli takhdhil, ahli tamyi' yang menggembosi prinsip al-wala' wal bara'. Barakallahu Kalau dahulu dari kalangan orang-orang uh, ikhwanul muslimin, orang pergerakan dimunculkan lagi dari kalangan orang liberalisme, pluralisme, nusantaraisme, kalau sekarang ini lebih luas lagi bukan semata-mata pembahasan tauhid dan syirik, tapi sudah sampai pada pembahasan sunnah dan bid'ah. Pelakunya dari kalangan neo sururia, bukan sudah syururia. Nah, kelas itu dari kalangan halabiyin, ruhailiyin, rajaiyin dan yang nempel kepada mereka barakallahu fikum. Awas, sangat membahayakan jika akan bisa meruntuhkan prinsip baroahnya kita. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Ini diambil dari mana Ikhwan? Dari sirah nabawiyah. Pentingnya ngaji sirah. Tapi yang lebih penting lagi Ikhwan, pentingnya mengkaji sirah nabawiyah dibimbing oleh para asatidah, oleh para para ulama yang mengerti betul terkait dengan manhajus salaf sehingga akan diambilkan di, dipetikkan untuk antum sekalian faedah faedah ibroh ibroh berharga terkait dengan tauhid terkait dengan sunnah terkait dengan manhaj salaf barakallahu itu ngoten nggih masyaallah lanjut apa sudah oh, jangan nantang antum sudah mulai satu buat setengah ini ya hmm jangan mengatakan baru dua ustadz tenang aja. Kata Pak dia santai, tidak Nggak harus hatam. Nah, kalau nggak hatam ya disampaikan dalam kesempatan yang berikutnya kalau ada kesempatan. Ya pak, <clears throat> Paham ini? Lo kok diem ya, Hmm, Hmm. Peace.